Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Al-Wadud. Ar-Rauf. اللطيف الذي لا يزال لعباده يرحم فصلاة الله وسلام على نبي الرحمة إمام أهل المودة حبيبنا وشافئنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه طيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا أكرمنا بالمحبة والمودة والرحمة اللهم يا ربنا احشرنا يوم القيامة مع زمرتي المتحابين فيك ومع إمامهم حبيبك سيدنا محمد اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا جنبنا جنبنا يا ربنا من ال أمراض القلبية واجعلنا يا ربنا من المتحابين فيك وجنبنا من فتنة الحياة وبعد الممات فارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat Para pemirsa dan para pendengar dimanapun anda berada Alhamdulillah Harus kita kukuhkan kembali bahwa saya majelis ini adalah Majelis yang bukan semata-mata Hanya Untuk kita bertemu akan tapi ada maksud yang sangat agung dan mulia adalah bagaimana pertemuan ini adalah karena Allah. Bukan sekedar majelis yang bisa mengumpulkan jasad. Kita bisa berkumpul bersama ribuan manusia. Dan alangkah mudahnya berkumpulnya jasad. Dan alangkah mudahnya berkumpulnya jasad dan sungguh beruntung orang yang berkumpul jasad untuk sebuah kemuliaan Seperti yang saat ini kita laksanakan Sebab banyak manusia-manusia berkumpul Tapi bukan untuk kemuliaan Ada di antara mereka yang berkumpul untuk melanggar Allah dengan terang-terangan Ada mereka yang berkumpul merencanakan pelanggaran kepada Allah dan masih banyak perkumpulan-perkumpulan kempur yang diadakan akan tetapi ternyata ridha dan rahmat Allah tidak diturun ke, te ke tempat tersebut tapi alhamdulillah bahwa kita berkumpul di tempat ini semata-mata hanya mengharap Allah ridha kepada kita Allah memberikan rahmat kepada kita Allah menurun berkah kepada kita Allah akan mengirimkan kebahagiaan kepada kita Dan ini adalah makna yang harus senantiasa kita hadirkan sehingga di saat kita memasuki majelis yang semacam ini niat kita benar, tujuan kita benar sehingga nanti kita keluar dari majelis ini pun justru malah bertemu hati kita di saat berpisah itulah hakikat pertemuan yaitu bertemunya hati dan bukan bertemunya jasad. Sehingga pertemuan jasad yang kita bangun saat ini harus mempunyai makna, tujuan untuk mempertemukan hati agar kita saling mencintai karena Allah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin dan beliau pun digelari oleh beliau sendiri Nabi Rahmat waktu beliau mengajari orang berdoa Allahumma inni adawajjahu ilaika bi nabiyyika nabiyyi rahmati Nabi Muhammad adalah Nabi Rahmat kalau kita mensuri tauladani beliau mengikuti beliau maka yang muncul adalah sifat yang penuh rahmat perilaku yang menunjukkan hati yang penuh rahmat itulah pendidikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka pembacaan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini harus mempunyai makna sambung kepada Rasulullah agar kita mudah meneladani sifat rahmat kasih sayang beliau dan cinta kepada umat beliau sallallahu alaihi wasallam kita seperti biasa akan membaca dua kitab langsung kitab hadis yang pertama adalah kitab At-Tajridus Sharih Mukhtasar Sahih Bukhari ringkasan kitab Sahih Bukhari, yang kedua adalah kitab Riyadhus Salihin dan semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar, dijauhkan daripada campurnya hawa nafsu untuk memahaminya. Semoga hawa nafsu kita mengikuti pesan-pesan Allah, semoga hawa kita mengikuti pesan-pesan Allah dan jangan sampai kita mengikutkan pesan Allah kepada hawa nafsu. Semoga hawa nafsu, hawa kita semuanya bisa mengikuti pesan Rasulullah. Jangan sampai kita menundukkan pesan Rasulullah kepada hawa nafsu kita. Langsung saja dipersilahkan kepada para asatid untuk membacanya. Fadl. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأشهاره وأنصاره وأشياعه ومحبه وأمته وعلينا ومهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين وقال المؤلف بسندكم المتصل إلى أبي العباس زين الدين أحمد بن أحمد bin Abdul Latif Asarja Zabidi rahimahullahu taala wa Allahu bihi amin amin wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid daraini ila anqal kitabus salat Bismillahirrahmanirrahim wa an Abdullah ibn Zaidin al-Ansari radhiyallahu anhu annahu ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam mustalqiyan fil masjid wa ti'an ihdarijlaihi alal ukhra An ibni Abdullah ibni Zaidin al-Ansari radhiyallahu anhu anna annahu ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam mustalqiyan fil masjid wa ti'an ihda rijlahi alal ukhra An ibni Abdullah ibni Zaidin al-Ansari radhiyallahu anhu annahu ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam mustalqiyan fil masjid wa ti'an ihda rijlahi alal ukhra Baik, Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah ibn Zaid. Di sini disebutkan dari Sayyidina Abdullah bin Zaid. Qala Al-Musannif rahimahullah ta'ala Nafa'anallah bihi wa bi bi'ulumihi wa bi bi'ulumikum fidarin amin ila anqal. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Zaid al-Ansari radhiyallahu anhu annahu sesungguhnya beliau Sayyidina Abdullah bin Zaid ra'a melihat An-Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa di an ihda rijlaihi 'alal umul mustalqiyan fil masjidi Mustalkian itu adalah berbaring dengan punggung beliau dalam keadaan dada dengan dada menghadap ke atas Mustalqian, fil masjid di dalam masjid wadian ihda kemudian meletakkan salah satu kakinya alal ukhra di atas kaki yang lainnya. Yang perlu kita fahami di sini yang pertama adalah begitu perhatiannya para sahabat Nabi dengan perilaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan begitulah memang halnya seorang murid kepada gurunya. Dia tidak akan lepas. Ini urusan yang Nabi Muhammad tidak perlu kepada mereka diperhatikan. Bagaimana dengan sesuatu yang mereka perlu? Sehingga benar Nabi Muhammad mempunyai murid. Mulai dari Sayyidina Anas bin Malik, kemudian Sayyidina Abdullah ibn Abbas. Beliau berkata bahwa aku selama bersama Nabi Muhammad, aku tidak pernah mengatakan Nabi Muhammad mengatakan lakukan itu. Bagaimana Nabi Muhammad akan mengatakan lakukan itu wahai Anas sebelum melakukan sudah dilakukan. Sebelum memerintahkan sudah <laughs> melakukan. Begitu besarnya pengabdian beliau kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Bagaimana Nabi Muhammad akan mengatakan lakukan itu wahai Anas bin Malik, lakukan itu wahai Abdullah bin Abbas. Gimana Nabi Muhammad menyuruh karena sebelum disuruh mereka sudah menjalankannya. Ya, ya, sampai perhatian beliau kepada guru beliau, para sahabat Nabi kepada beliau. Sampai urusan Nabi Muhammad di masjid meletakkan kakinya di atas kakinya. Bagaimana? Bayangkan sendirian ya, ini. Mas, bukan masalah itu yang terpenting. Masalah bagaimana perhatian. Kemudian setelah itu meletakkan kaki di atas kaki adalah mubah. Kemudian berbaringnya Nabi Muhammad di situ sehingga dikatakan memang ada sebagian yang ada riwayat akan tapi riwayat itu dikatakan tidak benar pelarangan untuk orang berbaring di masjid. Ternyata ini dicontohkan Nabi yang langsung bahwasanya Nabi pernah berbaring di masjid. Berbaring di masjid. Jadi bisa kita berbaring di masjid tentunya ini adalah dengan syarat tidak mengganggu orang yang sholat. Ini saja. Jadi kita boleh berbaring di masjid Tentunya ini tidak mengganggu orang yang sholat Ini bagi kaum laki-laki Jika itu kaum wanita tentunya jika masjid itu memang dikhususkan seorang wanita Sebab seorang wanita jika tidur barangkali ada sesuatu yang bisa disaksikan oleh kaum laki-laki Dan itu akan menjadikan maksiat nanti Jika memang itu masjid dikhususkan wanita Maka hukumnya pun sama dengan laki-laki Boleh berbaring di masjid Bahkan ada riwayat lain ada orang yang tertidur di masjid Cuman jangan dijadikan masjid hanya untuk tempat tidur. Akan tapi itu adalah tertidurnya orang yang sholat di masjid. Rumusnya begitu. Bukan orang mau tidur di masjid. Akan tapi orang yang beribadah di masjid lalu dalam keadaan capek. Kemudian dia layah-layah berbaring di masjid. Bukan orang di luar kalau capek ke masjid. Dingin di masjid. Ini musibah. Sholat tidak akan tapi di situ hanya layah-layah sambil ngerokok. Musibah ini. Jadi masjid yang ini adalah ceritanya adalah orang yang sudah ahli ibadah biasa melakukan ibadah di masjid kemudian dia menemukan dirinya adalah capek atau uh, ingin nyantai maka ia merebahkan badannya di masjid dan ini adalah sesuatu yang tidak dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan Nabi Muhammad disaksikan beliau melakukan yang demikian bahkan dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan riwayat dari Ibnu Syihab an Said Ibn Musayyib Sayyidut Tabi'in menantu dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata kana Umar wa Uthmanu yaf'alani dzalika aku lihat Umar Uthman juga melakukan yang demikian ajib para sahabat Nabi itu sampai pekerjaan yang yang sifatnya itu adalah hal-hal yang mubah nggak ada urusannya dengan ibadah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan urusan sholatlah kamu sholat duha bangun malam bukan akan tapi hanya urusan kebiasaan Nabi Muhammad ternyata dihafal oleh sahabat Nabi dan Sayyidina Umar dan Uthman pun melakukannya itu namanya ta'aluk ta'aluk itu keterikatan hati nggak usah diperintah terbawa sendiri anggota ini untuk mengikuti yang dicintainya ternyata untuk membangun ta'aluk hubungan antara guru dengan murid ini sangat penting sehingga sampai ada seorang murid itu <laughs> ya karena ta'aluknya besar, gara-gara gurunya itu pakai kacamata. Karena memang mata sampai ngomong saya pengen pakai kacamata. <laughs> Jadi biar matanya sakit, biar pengen punya kacamata, pengen mirip sama gurunya itu. Ya bukan begitu maksudnya. Akan tapi itu adalah terungkap Bukan bukan bukan disangka-sangka ungkap ini tuh saya pengen pakai kacamata kayak guru saya. Sampai setelah pakai kacamata itu kalau gurunya itu ngangkat kacamatanya dengan jempol begini kan dia juga begini, niru gini. Masya Allah. Lah begitu. Itu adalah taaluk hati. Ini adalah Habib Umar bin Hafid punya murid begitu taaluknya luar biasa. Yani. Jadi bagaimana untuk niru taaluk urusan-urusan sepele ngikuti guru. Dan ini adalah ada sir, sirril ittiba, ittiba kepada guru. Hal yang baik tentunya bukan hal yang tidak baik hal yang tidak baik tentunya dibilang atau hal mubah jadi sampai semacam itu. Subhanallah. Jadi memang penting sekali menumbuhkan makna keterikatan antara hati dengan hati khususnya adalah seorang murid seperti Sayyidina Umar bin Khattab dengan Sayyidina Uthman bin Affan kepada hati guru beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu seterusnya nanti disilsilah silsilah hati, keterikatan hati dari guru murid itu terbaca dari masa ke masa hingga akhir zaman. Begitulah cara mengambil ilmu bukan hanya sekedar otak dari otak ke otak akan tapi di situ ada sambung hati ke hati hati. Bahkan sampai suatu ketika ada satu orang yang datang kepada Rasulullah ingin membebaskan dirinya dari kemaksiatan. Rupanya di saat diajak berbicara oleh Rasulullah, diajak berbicara dengan akalnya. Ada seorang perempuan, aku biasa berzina ya Rasulullah. Dikatakan tinggalkan, susah aku meninggalkannya ya Rasulullah. Kamu punya ibu perempuan? Kamu punya ibu? Ya aku punya ibu ya Rasulullah. Kamu punya adik perempuan? Aku punya adik ya Rasulullah. Kamu punya saudari perempuan? Aku punya saudari perempuan ya Rasulullah. Apakah kamu rela jika ibundamu atau anak perempuanmu atau kakak perempuanmu itu dizinai oleh orang? Dia mengatakan tidak ya Rasulullah, aku tidak rela akan aku bunuh orang yang melakukan itu. Ketahuilah orang yang kau zinai adalah sama Dia adalah kalau tidak ibunya seseorang Dia adalah anak seseorang atau saudari seseorang Tapi dia setelah itu masih ngomong Tapi susah saya meninggalkannya ya Rasulullah nggak cukup rupanya dengan ilmu akhirnya orang Rasulullah dipegang dadanya disentuh dadanya dan setelah disentuh dadanya dan pandangannya memandang mata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka di saat seperti itu tiba-tiba dia menitikkan air mata spontan dia berkata ya Rasulullah demi Allah mulai saat ini aku akan meninggalkannya apa maknanya di sini bukan ilmu yang dipindah dari otak ke otak akan tapi sentuhan seorang guru ini penuh makna jadi tidak cukup seorang murid bersemangat untuk tobat akan tapi ternyata bantuan guru dan tidak cukup semangat guru mengangkat orang untuk kembali kepada Allah akan tapi semangat murid jadi gabungan dua murid yang bersemangat gurunya menarik itulah yang orang cepat sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga ini yang dilakukan oleh sebagian pasyaih dari guru ke guru diantaranya adalah memegang dada agar terlapang dadanya tentunya ini ada aturannya laki dengan laki bukan orang perempuan murid perempuan dengan guru laki-laki ini musibah ini ada sebagian orang guru laki laki perempuan murid perempuannya dibegitukan semuanya katanya berkah berkah bukan berkah itu neraka ini laki-laki, ini ada contoh dari Rasulullah SAW. Ini adalah makna sambungnya guru dengan murid yang sangat luar biasa, yang ini banyak hilang. <laughs> Banyak hilang, sehingga susah ilmu didapat. Ternyata kunci ilmu yang manfaat adalah dari keterikatan seorang murid dengan guru. Termasuk dikatakan oleh Habib Abdullah bin Muhammad Bahrun, guru kami. Guru itu adalah sumber tenaga. Dan kamu adalah ingin menyalakan lampu pada dirimu. Terserah bagaimana kamu menancapkannya. Kalau wattmu kamu gedekan, ya gedek ini adalah guru itu adalah mata, sumber. Tinggal kita mengambil atau tidak. Kalau tidak, ya tidak. Yang tidak punya ta'aluk, tidak nyala. Yang tidak punya keterikatan hati dengan guru, yang nggak nyala. Sehingga ada orang yang datang kepadaku hanya untuk mencari ijazah, dia pulang dapat ijazah. <laughs> Ijazah, kertas. Dan ada orang yang datang kepadaku untuk mengambil hati, dia akan dapat. Makna kecintaan ini adalah ilmu yang harus kita ambil. Inilah ini adalah yang dicontohkan oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan hadis berikutnya. بسم الله الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه خمسا وعشرين درجة فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت تحبسه وتصلي الملائكة عليه ما دام في مجله في مجلسه الذي يصلي فيه اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه خمسا وعشرين درجة فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت تحبس تحبسه وتصلي الملائكة عليه ما دام في مجلس في مجلسه الذي يصلي فيه اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه خمسا وعشرين درجة فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت تحبسه وتصلي الملائكة عليه ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه Allahumma Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu ma lam yuhdith fi Hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu An Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala beliau bersabda Salatul jami' salat berjamaah Salatul jami, salat berjamaah itu tazidu ala salatihi fi baitihi melampaui dari salatnya seseorang di rumahnya wa salatihi dan salatnya dia fi suqihi di pasarnya khamsan wa ishrina darajatan 25 derajat. Nanti banyak riwayat-riwayat ada yang mengati riwayatkan 20 derajat. Ini adalah riwayat yang dihadirkan yang 25 derajat. Jadi salat berjamaah melampaui dengan sholat sendirian 25 derajat darajah pangkatnya jadi keutamaannya fa inna ahadukum sesungguhnya salah satu dari kalian fa inna ahadakum sesungguhnya salah satu dari kalian idza tawaddaa jika berwudu fa ahsanal wudu'a kemudian dia memperbaiki wuduknya ya, maksudnya wuduk yang benar wa atal masjidah kemudian datang ke masjid La yuridu tidak menginginkan illa solata kecuali solat. Lam yahtu khutwatan tidak melangkah satu langkah. Illa rafa'ahu kecuali Allah angkat derajatnya dia. Kecuali Allah angkat dia biha dengan langkah-langkah tersebut darajatan satu darajat. Melangkah satu langkah diangkat satu derajat, sepuluh langkah sepuluh derajat. Semakin jauh dari masjid semakin besar pahalanya. Wa dan Allah akan turunkan anhu dari orang tersebut khati'atan atau Allah gugurkan Allah jatuhkan khati'atan kesalahan maksudnya dosanya. Hatta yadkhulal masjidah sampai masuk masjid. Faidah tak halal masjidah kalau sudah masuk masjid kana fi sholatin maka dia seperti orang di dalam melakukan salat biarpun duduk saja. Maka natahbisuhu selagi salat itu yang menjadikan dia berada di tempat itu. Maksudnya yang menjadikan dia menanti itu salat bukan nunggu Pak itu mau janjian mau dagang bukan itu. Mau bisnis bukan. Jadi selagi yang menjadikan ia menunggu itu salat. Kenapa kamu di situ? Nunggu jamaah Wa tusallil malaikatu dan malaikat bersolawat. Selawatnya malaikat itu mendoakan dan memohonkan ampun. Alaihi kepada orang tersebut madama fi majlihi selagi ada di dalam majlisnya. Alladhi yusalli fihi yang ia solat di situ majlis di tempat duduknya. Yang ia solat di situ dan malaikat berdoa Allahumma firlahu ya Allah ampuni dia. Allahumma rahamhu ya Allah berikan kasih sayangmu kepadanya malam yuhdith fihi sampai dia itu berhadas sampai dia itu berhadas batal wuduknya ini jadi yang perlu kita ambil faedah di sini pentingnya sholat berjamaah sama-sama sholat upayakanlah sama-sama dua rakaat sama-sama empat rakaat kalau duhur kalau subuh dua rakaat maghrib tiga rakaat alangkah indahnya kalau kita bisa menjadikan satu solat itu menjadi kita mendapatkan 25 derajat dalam riwayat riwayat 20 derajat dan kabar gembira bagi orang yang senang berjalan ke masjid setiap langkah anda itu akan mengangkat derajat anda di hadapan Allah dan setiap langkah anda itu menjadikan diampuni dosa-dosa anda Masya Allah sepanjang anda menanti solat didirikan maka saat itu kita sudah seperti orang yang melakukan sholat pahalanya besar apalagi jika di situ nunggu sambil sholat asalkan kita memang menunggu sholat bukan menunggu yang lainnya dan harus ini kabar gembira harus kita kasih tahu bahwa dari Nabi Muhammad diberi kabar gembira. Malaikat mendoakan berikan rahmatmu kepada orang tersebut ya Allah. Oh doa malaikat ini adalah doa yang tidak pernah ditolak karena yang memohon adalah hamba yang tidak pernah berdosa yang tidak ada hijab antaranya dengan Allah. Malaikat yang memohon, malaikat yang berdoa ya langsung maka sering-seringlah menghadiri tempat semacam ini. Duduklah di masjid untuk menanti solat berjamaah. Maka ketahuilah saat itu doa malaikat akan dipanjatkan oleh malaikat. Sehingga dengan begitu sangat mudah kita untuk mendapatkan rahmat Allah dan pengampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Warhamhu Allah mafirlah warhamhu. Kapan itu? Sampai kita berhadas di situ. Artinya apa? Dianjurkan kita untuk duduk di tempat itu dalam keadaan tetap suci lah kalau ternyata ada orang, waduh berarti saya tidak dapat bagian. Kenapa? Saya itu cepat berhadas. Ya sudah ambil air wudhu, tunggu lagi di situ. Masya Allah, ini akan mendapatkan satu kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dan diampuni. Makanya himbauan lagi, jangan buru-buru bubaran. Lah kalau habis sholat langsung lompat, doa malaikatnya sedikit. Kalau anda setelah sholat lima menit di situ, malaikat doakan lima menit kalau anda lebih lama setengah jam setelah melakukan sholat berzikir sambil doa yang panjang maka doa, doa malaikat panjang. Kalau keluar ya habis doa malaikat. Maka ya sebisa mungkin jangan sampai kita langsung dan ini bimbingan dari para masyayikh, para salafus soleh. Maka diupayakan setelah melakukan sholat jangan langsung bubaran. Bagaimana diikat dengan dikir-dikir kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak langsung lompat cari sandal tapi kita masih menanti sambil kita berdikir kemudian berdoa kemudian sholat ba'diyah Masya Allah di saat kita berada di tempat itu maka ketahilah malaikat mendoakan kita dengan doa Allahumma firlahu warhamhu dan sungguh ini adalah dua doa yang sangat dibutuhkan oleh manusia di dunia dan di akhirat kalau sudah Allah berikan kasih sayangnya kepada kita, nggak ada yang kurang, nggak ada orang susah ini. Cuman karang karena kita tidak tidak apa uh, dan kasih sayang itu kalau di dunia ini adalah kenikmatan-kenikmatan yang selama ini kita rasakan, tapi kalau dia di akhirat adalah jauh dari seksa Allah Subhanahu wa taala. Nah, pengampunan Allah adalah yang menghapus dosa kita. Setiap hari dosa kita tabung yang bisa menghapus hanya Allah Subhanahu wa taala dan Allah membuka pintu untuk menghapus. Allah memberikan kesempatan agar dihapus dosa tersebut di antaranya adalah dengan kita duduk di masjid setelah melakukan sholat berjamaah, maka saat itu malaikat mendoakan kita. Baik, inilah yang bisa kita ambil hikmah dari hadis tersebut. Kemudian yang hikmah yang lain lagi urusan pasar. Disebutkan ini di pasar. Memang tempat yang paling kotor adalah pasar karena banyak orang berbohong di situ. Nah, akan tetapi jika ada orang bisa menjaga akhlak, menjaga agama di pasar, maka dia wali yang lebih gede daripada yang di masjid. Jadi kalau ada orang masih menjaga iman, menjaga kebenaran, menjaga uh, agamanya di pasar, maka dia lebih dahsyat daripada yang hanya di di tempat sepi tempat ini karena di situ godaannya besar maka semakin gede godaannya semakin hebat orang tersebut akan tapi pada umumnya sudah digambarkan oleh Nabi Muhammad tempat yang paling kotor syarrul biqah itu ya tempat paling jelek adalah pasar dan sebaik-baik tempat adalah masjid lah ini apa maknanya? Kok ada masjid di pasar? Jangan sampai tempat yang kotor itu tetap menjadi kotor. Maka ini ada isyarat bahwasanya diperkenankan membangun masjid di tengah pasar agar tempat yang kotor itu menjadi baik sehingga punya kesempatan orang untuk melakukan sholat. Jangan sampai orang di pasar kenapa tidak sholat? Karena tidak ada masjid. Nah, memang ada seolah-olah pemahaman karena itu tempat yang jelek sholat di situ so, tidak boleh. Seolah-olah ada pemahaman yang semacam itu. Sehingga oleh Imam Bukhari sendiri langsung dijadikan judul itu babu salat fi masjid suki, babnya salat di masjid pasar. Padahal ada hikmah, ada hikmah yang lain yang bisa diambil dari riwayat tersebut. Ini menunjukkan bahasanya kita sholat di masjid pasar adalah boleh, membuat masjid di pasar adalah boleh. Bahkan ini sangat menolong untuk orang-orang yang ada di pasar. Tolong fasilitasnya dilengkapi sampai untuk wudhu yang bagus. Nah, ini. Cuman nanti sakit penyakitnya itu adalah sudah tidak sholat hanya numpang buang air kecil saja ini yang banyak ini karena kurang pembimbingan, kurang pembinaan karena di pasar tidak ada pengajian seharusnya di pasar ada pengajian yang masuk masjid harus ada pengajian, bimbingan dan sebagainya kemudian setelah itu pasar yang katanya tempat berbohong itu ada berubah menjadi tempat yang mulia karena orangnya adalah terikat hatinya dengan masjid yang berdampingan dengan pasar. Waktu sholat diingatkan kepada Allah. Waktu sholat diingatkan kepada Allah. Maka tidak sempat untuk melakukan kebohongan. Ini adalah yang dihadirkan oleh Imam Bukhari dalam bab sholat di masjid di suki, bab sholat di masjid pasar. Jadi pentingnya merubah tempat yang kotor menjadi tempat yang baik. Dan dijaga kehormatan masjid. Dijaga kemuliaan masjid. Ini adalah pendidikan yang luar biasa Jangan sampai tempat-tempat semacam itu malah jauh dari ibadah. Artinya kebaikan itu harus kita masukkan di mana saja. Kebaikan itu harus kita kirim di mana pak saja. Karena selagi itu adalah umat Nabi Muhammad, mereka tetap butuh fasilitas dan juga butuh ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Satu hadis lagi biar pas tiga hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Nabi Musa radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضهم بعضا وشبك أصابعه عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك أصابعه عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال Innal mu'mina lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan wa shabbaka asabi'ahu. Masyaallah. Riwayat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Abi Musa radhiyallahu anhu dari Abi Musa radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Qala Nabi Muhammad bersabda innal mu'mina lil mu'mini kal bunyan. Seorang mukmin itu dengan mukmin yang lain semestinya seperti sebuah bangunan. Di samping saling membutuhkan tapi juga saling mengokohkan. Tidak cukup kita hanya saling membutuhkan tapi harus saling mengokohkan. Yang namanya atap butuh tiang. Artinya atap akan kokoh karena ada tiang. Dan ternyata tiang itu sendiri baru berfungsi sebagai rumah setelah ada atapnya. Dan antara atap antara tiang dengan tiang itu yang menyambungkan adalah atapnya. Ternyata atap yang seolah-olah punya fungsi numpang di tiang, ternyata atap itu sendiri mengokohkan tiang disambung dengan sambung. Kalau sendiri kurang kokoh, tapi di saat disambung oleh atap ke atap maka menjadi kokoh. Artinya itulah seorang mukmin dengan mukmin itu harus saling membutuhkan sekaligus itu adalah saling mengokohkan. Lah kalau sudah tidak punya fungsi semacam itu, maka gelar keimanan ini mulai runtuh. Maka dalam riwayat banyak seorang mukmin itu harus senantiasa berpikir bagaimana dia bermanfaat untuk orang lain al khalqu kulluhum iyalullahi wa akrabuhum ilallahi wa ahabbuhum ilallahi anfa'uhum liiyalih hamba-hamba Allah ini adalah ini manusia ini adalah makhluk Allah semuanya dan yang paling dicintai oleh Allah di antara mereka yang paling bermanfaat dan makna ini bisa kita fahami dari sisi lain bahwasanya jangan remehkan orang yang bersamamu ketahuilah dia pun juga ada manfaatnya untukmu. Sehingga tidak ada kesempatan bagi seseorang untuk merendahkan. Biarpun dia sekecil apapun, ketahuilah dia manfaat untukmu. Tidak ada seorang kiai kecuali karena ada orang datang menjadi muridnya. Tidak ada seorang guru kecuali karena ada orang belajar. Maka enggak akan disebut sebagai guru kamu itu dan engkau tidak akan mendapatkan gelarnya seorang muallim, pahalanya seorang ustadz kecuali karena ada murid yang datang. Ayo, yang lebih gede siapa ini? muridnya apa gurunya <laughs> kan begitu ternyata dia akan disebut sebagai guru karena ada murid yang belajar subhanallah jadi tidak ada kesempatan guru merendahkan murid maka seorang murid tidak akan bisa mendapatkan ilmu kecuali dari guru nah di sini adalah makna yang dihadirkan oleh Rasulullah di samping seseorang itu saling membutuhkan ternyata orang lain pun adalah juga punya manfaat untuk kita jadi di sini tidak boleh kita punya kesempatan untuk merendahkan siapapun siapapun Masya Allah si fakir adalah dibutuhkan oleh si kaya. Memang kelihatannya si kaya, si, si kaya dibutuhkan oleh si fakir. Ternyata yang lebih dibutuhkan adalah apa yang diberi, apa yang dari fakir untuk si kaya. Kalau si fakir butuh dari si kaya hanya rupiah barangkali atau nasi atau beras, dan itu hanya materi sifatnya duniawi akan tapi ketahuilah yang dibutuhkan si kaya di saat memberikan kepada si fakir adalah pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala ternyata yang diberikan si fakir lebih yang diberikan oleh Allah gara-gara si fakir lebih gede daripada yang diberikan si kaya kepada si fakir kita hanya memberikan seratus ribu minta kepada Allah imbalan yang banyak. Oh, pemberian dari Allah nilainya lebih gede dari seratus ribu. Sehingga jangan dipandang si fakir dengan pandangan rendah ketahuilah kemuliaanmu itu karena si fakir wahai orang kaya. Jika tidak ada si fakir hartamu tidak ada maknanya dan tidak ada gunanya. Berarti engkau akan menjadi orang yang baik dengan hartamu karena ada si fakir yang mem memohon meminta kepadamu dan engkau mengulurkan tangan kepadanya. Kalau ada yadul ulya khairun min yadis sufla, tangan yang di atas lebih mulia dari tangan yang di bawah ini tangan yang mana ini ya? Apakah tangannya kita atau tangannya orang fakir? Karena orang fakir pun ternyata menjadikan kita mulia. Sungguh sangat mulia orang yang menjadikan kita mulia. Sehingga jangan sampai kita mandang si fakir dengan pandangan merendahkan kasihan. <laughs> Emangnya Allah tidak ngas bisa ngasih makan. Makanya ada hikmah yang pernah kami tulis pada beberapa waktu yang lalu, jika kita pandang jangan sampai kita mandang mereka itu dengan rendah. Ketahuilah Allah itu menciptakan orang fakir di kiri kanan kita itu bukan karena Allah tidak bisa ngasih makan. Ketahuilah itu. Akan tapi Allah membuat orang fakir di kiri kanan kita karena Allah ingin mengangkat orang kaya yang di sekitarnya. Maka kita harus punya punya adab dengan si fakir, punya akhlak dengan si fakir. Karena si fakir itulah yang menjadikan kita terangkat. Kasihan, siapa lagi kalau bukan kita yang ngasih? Tolong dong kasih bantuan. Kalau bukan kita yang kasih apa yang ngasih makan? Memangnya ente ini siapa, Pak? Kalau bukan saya, uh kayak Tuhan saja. Allah bisa ngasih makan kepada semua fakir itu. Cuman Allah menciptakan si fakir karena Allah ingin mengangkat si kaya yang ada di sekitarnya. Inilah al-muslimu al-mu'min al-mu'mina hmm, ah, lil mu'mini kalbunyan wahid seperti bangunan yang satu punya fungsi masing-masing jadi tidak boleh ada yang saling merendahkan ya sama sebuah mobil punya fungsi nggak ada orang yang berkata setirnya lebih baik lebih penting dari bannya siapa bilang ada setirnya nggak ada bannya bisa jalan atau bannya lengkap nggak ada setirnya nggak ada jangan mentang-mentang di bawah wah ini ban saja tempatnya nginjek kotoran nih setir ini lus-lus dengan minyak wangi oh bukan begitu nggak ada ban nggak bisa jalan pak jadi fungsi itu semuanya punya fungsi diciptakan oleh Allah mempunyai fungsi maka jalankan fungsimu sebagaimana mestinya. Kalau ternyata dabbannya jadi setir tuh pusing orang ya. Jadi ada fungsi masing-masing maka jalankan fungsimu dan itulah yang pernah kami seru bahwasanya berdakwah itu sesuai dengan keahliannya masing-masing. Jangan salah meletakkan diri nanti merusak agama, tapi tetap berdakwah harus, berjuang harus sesuai dengan kemampuan masing-masing. Al musli innal mu'mina lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha. Kemudian Nabi Muhammad syabbaka asabi'ahu, beliau memasukkan jari jemari ke jemari ke jari jemari kanannya ke jemari kirinya ini syabbaka at-tashbik. Imam Al-Bukhari rahimahullah taala ini membuat judul yang khusus. Bukan makna seorang mukmin dengan mukmin adalah bersaudara yang harus saling membantu dan saling mengokohkan, tapi diletakkan oleh Imam Ghazali oleh Imam Al-Bukhari dalam bab tashbik bermusyabakah. Dan kelihatannya isyarat ini adalah faham ada orang akhir zaman seolah-olah begini ini haram mutlak sehingga kerjaannya orang dilarang begini. <laughs> Ternyata Imam Ghazali, Imam Bukhari rahimahullah taala meriwayatkan satu hadis dengan judul bab tasbikil asabi, bab mengginikan jemari, mempertemukan jemari dengan jemari. Bahkan disebutkan dalam hadis yang pertama dalam riwayat tersebut disebutkan bahasanya an Hamid dari Hamid ibn Umar an Bishrin an Bishrin hadatsana Asim hadatsana Waqid an Abi an Ibn Umar syabbakan Nabi sallallahu alaihi wasallam asyabiahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi Wasallam melakukan yang demikian sehingga dikatakan oleh para ulama mutlak ini adalah boleh ya memang ada riwayat yang melarang adalah itu adalah riwayat yang tidak benar adalah riwayat yang melarang begini adalah tidak benar itu hanya dinukil dari dari mulut ke mulut dari sebuah riwayat dan ini Ibnu Hajar Al Asqalani sendiri yang menjelaskan bahwasanya memang ada orang yang mengatakan ini adalah tidak diperkenankan tetapi paling rendah adalah makruh karena ada riwayat. Nah, baik kalau karena makruh boleh kita menghindari yang demikian ini. Akan tapi yang mengatakan makruh juga ditolak oleh Ibnu Hajar Al Asqalani bahwasanya Ibnu Mutlak. Nah, ini dalun ini menunjukkan ala jawali tasybiki mutlaqan diperkenankannya bertasbih baik dia di rumah, di jalan dan sebagainya. Ini tasbih lah kemudian ada riwayat, riwayat yang tidak benar bahwasanya ada Sayyidina Umar gara-gara begini orang tidak mendapatkan hidayah. Itu adalah riwayat tidak tidak benar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu ada Umar uh, eh, dari Amr ibn Hisham yaitu Abu Jahal itu waktu Nabi Muhammad berdoa ya Allah mansuril isam Allah mansur Nabi ahadi Umar ini ya Allah tolonglah kami dengan salah satu dua Umar. Kemudian Abu Jahal lagi begini sehingga yang dipilih adalah Sayyidina Umar bin Khattab gara-gara begini tidak mendapatkan hidayah itu juga hati riwayat yang tidak benar. Akan tapi ingat termasuk Khatib Asy-Syirbini mengatakan tasbih menunggu sholat itu makruh. Lah ini baru benar di dalam menunggu sholat di dalam menanti sholat itu makruh itu adalah yang didukil dari madhab Imam Ash-Syafi'i radhiyallahu Cuman jangan sampai orang diributkan gara-gara begini. Kalau memang mengatakan makruh, iya. Cuman kadang sebelum oh, sampai ada sebagian orang dengan keras, ya walad, jangan begitu kayak haram jadi ini orang tersinggung gara-gara hal yang demikian ini ini merepotkan ya ini kemudian ini banyak riwayat bahkan ada riwayat ternyata disebutkan Ibnu Hajar Al Asqalani juga mendatakan idza tawaddaa ahdukum tsumma kharaja 'amidan ilal masjidi jika kamu berwudu kemudian keluar ke masjid falayashbikanna maka jangan bertasybik Biarpun itu hadis lemah tapi diambil oleh khotib Syirbini maksudnya kalau nunggu sholat. Di saat yang lainnya adalah tidak ada masalah. Terus simpulannya apa? Jika ternyata kita menemukan orang yang menegur kita begini ya Alhamdulillah kita lepas begini Cuman jangan sampai orang disibukkan gara-gara urusan begini Jadi kalau ada orang menegur Eh jangan begini Jangan begini Ya sudahlah kita lepas, kenapa sih? Tapi jangan sampai orang disebutkan urusan begini, ada urusan khusuk di dalam membaca, urusan dikir yang benar. Dan ini adalah Imam al Ibn Hajar al khazani di baris pertama langsung menunjukkan, ada dalun ini menunjukkan, ala jawati tashbiki mutlakon, diperkenankan yang begini. Adapun kemakruhan-kemakruhan ini, karena ikhtiatnya, hati-hatinya para ulama radhiyallahu anhum, karena ada riwayat-riwayat yang semacam ini. Ada lagi yang mengatakan, fa'inna tashbika minasyaiton, karena tashbik ini adalah dari syaiton. Ini adalah juga perwakilan perawi-rawinya dikatakan Ibnu Hajar adalah majhul, adalah hadis yang tidak benar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kebenaran harus disampaikan biarpun ada sebagian dari kita yang mengatakan bahasnya tasbih itu melarang akan tapi itu juga tidak salah karena Khatib Syirbini juga menukil bahwasanya itu adalah makruh. Nah ini bagi ini menurut apa menurut yang lainnya adalah sama sekali tidak makruh. Ini adalah masalah tasbih. Jadi begini tidak begini boleh. Jadi kalau Anda ditegur oleh orang jangan begini, ya biasa sajalah. Ya lepas nama pong namanya makruh semoga lebih bagus. Tapi jangan orang disibukkan. Sampai orang bingung ngapain ini ini, adalah musibah ya. <laughs> Jadi ada hal-hal semacam ini adalah perlu diluruskan ini. Bisa langsung bab ini oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala langsung dibuat judul Babu Tashbikil Asabi. Bab begini, bukan bab al-mu'min yashuddu al-mu'min ba'duhum li ba'din innal mu'mina lil mu'mini kal bunyan wahid. Ini saja yang bisa kita hadirkan pada kesempatan ini. Adapun riwayat-riwayat yang lainnya masih banyak. tentang masalah tasbih. Kemudian ini ada juga riwayat dari Rasulullah dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang sangat sahih disebutkan bahasanya di situ wawadu ayadahul yumna 'alal yusra wa shabbaka baina asabihi hadis Bukhari. Jadi Nabi Muhammad biasa bertasbih begini. <laughs> wawadu wa ayman 'ala dhahri. Jadi ada ini riwayat selanjutnya. Jadi ternyata ada empat riwayat tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertashbik. Ini Cuman memang ada riwayat yang diratkan oleh Ibnu Abi Syaibah, kemudian Imam Hakim bahwasanya Rasulullah melarang apa? Melarang bertasybik. Tetapi itu semua ditolak oleh para muhadisin, wabil khusus oleh Amiril Mukminina, pendekar di dalam ilmu hadis, orang yang jago dalam ilmu hadis yaitu Ibnu Ibnu Hajar Al-Asqalani al Ashari Asy-Syafi'i. Ya, ingat ya, ini adalah Abu Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau madhabnya adalah Syafi'i dan sekaligus beliau itu adalah Asy'ari di dalam urusan akidah. Ini saja wallahu a'lam bissawab. Kita langsung saja ke kitab, kitab Riyadhus Shalihin masih ada sisa waktu. Kita sudah sampai kepada bab fil amri bil ma'rufi wan nahyi anil munkar. Bab fil amri bil ma'rufi wan nahyi anil munkari. Bab memerintahkan kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Babun fil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Kita sudah sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lu'ina alladhina kafaru min bani Israila 'ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Terkutuk orang-orang kafir. Siapa orang kafir ini? Orang kafir di sini adalah ternyata adalah orang Yahudi dan Nasrani. Dan memang orang Yahudi dan Nasrani adalah bukan muslim tapi kafir. Tapi perkataan kita mengatakan keputus apa hukum mengatakan mereka kafir bukan berarti harus kita perangi loh ya salah ya beda ya. Adapun bergaul dengan mereka secara wajar dan benar adalah tetap di dianjurkan. Bahkan kalau tetangga kita yang Kristen sakit kita kasih makan. Kalau oh, kita kasih obat, yang lapar kita kasih makan. Tetapi menghukumi mereka kafir ini penting agar beda. Dan sebetulnya sangat jelas mereka itu menganggap kita bukan orang yang benar agamanya. Kenapa kok kita tidak sama-sama mengambil keputusan yang jelas? Ini permasalahan adalah munculnya Islam aneh-aneh mengatakan agama sama. Ini. Ya nggak sama, om oh, beda dibilang sama. Sungguh aneh. Kecuali orang buta apa eh, buta warna antara merah dengan hijau dianggap sama, merah dengan hijau sama. Sakit itu, sakit matanya. Jadi antara konsep ketuhanan yang antara masalah Tuhan yang maha tunggal dan Tuhan yang tidak maha tunggal itu kan jelas beda. Bagaimana disama-samakan? Gak bisa sama. Justru kalau kita katakan sama menipu umat itu. Katakan bahasanya agama kita agama Islam beda dengan agama Nasrani. Jadi agama yang paling benar adalah Islam. Sebetulnya ini tidak terlalu bermasalah. Sebab agama Nasrani pun mereka mengatakan tidak ada agama yang benar kecuali agama Kristen. Dan agama Buddha pun mengatakan yang sama. Ini sudah sangat jelas. Kenapa kok kita susah kayak begini? Mengatakan agama Islam yang paling benar. Wah ini adalah egois ekstrim. Loh tidak. Semua agama di kalangan mereka juga sama. Mereka menganggap agamanya. Sungguh aneh sebab keyakinan itu sangat salah kalau ada orang berkata kayak bebas berkeyakinan. Keyakinan tidak ada yang bebas. Bebas berkeyakinan itu adalah kalimat yang salah yang sering diungkapkan di dalam perbandingan agama keyakinan itu tidak bisa bebas. Mukaddimahnya mah iya, mukaddimah mengambil keyakinan bebas. Kita belajar sampai kita yakin iya. Tapi keyakinan itu kalau sudah jadi nggak bisa. Itu bukan masalah kebebasan. Orang harus meyakini. Ini kepeksa nggak bisa tidak kalau orang meyakini. Coba. Anda bisa memilih ini angka 4 atau angka 6. Ya, boleh kan? Suka 4 atau 5, Ibu? Boleh 5, boleh Empat. Boleh Anda memilih. Tapi di saat bunyinya begini, dua kali dua sama dengan berapa? Kok bisa? Nggak bisa bu. Nah, karena mukaddimahnya yang Anda ambil adalah dua kali dua. Keyakinan itu adalah tidak bisa ditolak. Maka enggak ada kalimat kebebasan berkeyakinan. Ini salah. Satu satu satu ungkapan yang sangat nggak bisa kita bebas berkeyakinan. Keyakinan itu berdasarkan apa yang kita belajar. lalu kita tiba-tiba yakin. Nggak bisa diganggu. Jadi keyakinan itu memaksa kalau kita sudah yakin ya yakin. Kebebasan berkeyakinan. Ini kalimat di mana, Pak? Kok yakin bebas? Yakin itu terikat. Pasrah nggak bisa berbebas keyakinan. Besok yakin agama Buddha, besok yakin agama Kristen. Ya, itu bukan yakin namanya. Orang nggak punya keyakinan. Jadi kalau keyakinan itu nggak ada kebebasan berkeyakinan. Ini adalah kalimat yang sering kita akan bebas berkeyakinan. Dari mana bebas berkeyakinan? Kalau orang sudah mengatakan Tuhan maha tunggal, nggak bisa. Biarpun dipameri adalah tuh yang lain-lainnya nggak bisa nerima. Karena keyakinan tidak bebas. Tetapi mengambil mukadimahnya iya. Ya, ya, kita kalau ngambil satu plus satu sama dengan dua, ibaratnya begitu. Ya, ini adalah mukadimahnya mak iya. Tapi kalau sudah sampai kepada natijah, kesimpulannya nggak bisa tidak. Anda mempelajari bahasanya tidak mungkin Tuhan dua, tidak mungkin ini. Maka saat itulah kita akan berkeyakinan. Jadi keyakinan itu adalah memaksa diri kita untuk mengikuti dan tidak ada kalimat bebas berkeyakinan. Selagi kita meyakini Tuhan Allah Maha Tunggal, nggak bisa bu diganggu gugat kayak apapun. Kalau masih terganggu, namanya bukan keyakinan. Begitu. Maka bebas keyakinan adalah kalimat batil yang sering dikumandangkan oleh manusia-manusia aneh. Ini adalah orang-orang liberal, orang ini wah bebas berkeyakinan. Ini faham tidak? Khuriyatul iktikad, bebasan dalam berkeyakinan. Keyakinan tidak bebas dong. Keyakinan itu menuntut kita meyakini, ya sudah. Selesai. Cuman mukaddimah-mukaddimahnya mencapai keyakinan itu ada. Lu'inalladzina kafaruna ini orang-orang kafir di sini adalah siapa? Mim Bani Israel <laughs> dari Bani Israel. Kurang jelas apa Bani Israel adalah orang Yahudi waktu itu. Alalisan lisani Dawud dari lisannya Nabi Dawud sehingga dikutuk menjadi dikutuk menjadi kerah-kerah. Wa Isa bin Maryam dan juga dikutuk oleh Nabi Isa alaihissalam sehingga menjadi babi-babi. Dalika bima asau karena kemaksiatan mereka. Wa kanu ya'tadun mereka melampaui batas dilarang ngelanggar disuruh nggak mau jalanin itu adalah ulah mereka banyak tanya ngerepotin kanu lah ini lebih detail lagi apa sih pelanggaran mereka yang paling berbahaya apa sih kesalahan mereka sampai dikutuk kesalahan mereka apa yang menjadikan mereka sampai dikutuk kanu mereka itu layatana hauna an mungkarin mereka tidak saling tolong menolong di dalam saling tidak saling melarang di dalam kemungkaran. nah ini musibah, hati-hati. Hati-hati kalau sudah seperti ini. Ada teman yang melakukan kemungkaran, iya saja, diam saja. Tidak pernah mengingatkan ini adalah orang yang mengundang kutukan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan Yahudinya yang menjadikan sebab dikutuk. Ini adalah makna khusus kalau ya ke Yahudian dan Nasraniannya sudah jelas. Ah, tetapi menjadi dikutuk lebih khusus ini karena apa? Nah ini yang perlu kita hadirkan sifatnya ini, pekerjaannya ini. hau an mungkarin fa'alu. Mereka kalau ada kemungkaran tidak saling menolong. Bahkan saling bukan saling menghentikan. Ah, kalau ada kemungkaran bukan berusaha untuk menjauhkan temannya dari kemungkaran, tapi malah saling mendukung. Eh, besok mau hadir enggak? Apa? Ada acara begini, konser begini. Langsung enggak? Aduh, enggak, enggak, Masya Allah ada neng-neng ada salam dari ini wah ini mungkaran disebarkan ini musibah mengundang kutukan dari Allah subhanahu wa ta'ala Untung saja umat Nabi Muhammad ini masih dimudahkan, diselamatkan. Gak ada seksaan di dunia ini yang terang-terangan. Gak ada yang berubah jadi kerak. Kalau umat terdahulu melakukan kemaksiatan di malam hari, di jidatnya besok paginya kelihatan tuh. Ini kita masih termasuk rahmat yang diberikan oleh Allah melalui Nabi Muhammad. Kalau kita bermaksiat, ditunda dulu. Barangkali mau tobat. Kalau orang dahulu tidak kelihatan malam hari melakukan zina tercatat di sini kau telah zina. Ayo. Itu pun masih bandel ya. Jadi kita adalah semoga menjadi umat yang memang tidak bandel ya. Kalau kita melakukan kesalahan ya segera tobat, minta ampun kepada Allah. Dimulai dari ini. Kalau ada kemungkaran di kiri kanan kita, ayo kita hentikan. Labi sama kanu yaf'alun, sungguh jelek apa yang mereka lakukan. Jadi mereka lakukan apa? adalah tidak melarang orang berbuat kejahatan, tidak melarang orang dari kemungkaran, maka ini adalah kejelekan yang sangat berat, yang sangat besar yang mereka lakukan. Ini dalam surat Maidah ayat 78. Kemudian disebutkan oleh Allah di dalam uh, Al-Qur'an lagi surat Al-Kahfi, "Kulil haqqu mir rabbikum." Kebenaran itu hanya dari Tuhanmu Allah. Faman syaa yang menginginkan keselamatan fal yu'min hendaknya beriman. Wa man syaa falyakfur. Kalau mau menghendaki kehancuran, kafir. Nah ini menunjukkan bahasanya di sini seolah-olah memang ada pilihan. Ini loh kebenaran, mau ikut atau tidak ikut. Biarpun pada hakikatnya tidak Allah menjadikan orang ini selamat atau tidak selamat, tapi akal yang diberikan oleh Allah kepada kita ini loh yang menjadikan kita bisa memilih. Jadi memilih kita itu adalah juga pemberian dari Allah Allah memberikan kepada kita keinginan untuk bisa memilih dan ini pemberian dari Allah. Jadi jangan sampai berkata ya Allah yang menjadikan saya saya tidak bisa memilih. Oh enggak, Anda bisa memilih. Itu adalah termasuk ciri khas akidah ahli sunnati wal jamaati bahwasanya pilihanmu itu ada maknanya. Jangan sema, jangan serta merta dinisbatkan kepada Allah. Berarti Allah yang memilih. Aku zina. Ya Allah yang menyuruh saya, yang memilih saya berzina. Oh bukan. Akalmu yang bisa memilih. Sehingga ada pembahasan tentang bagaimana pekerjaan kita di hadapan pekerjaan Allah. Apakah kita punya kehendak di hadapan Allah? Ya, ini kalau Allah berkehendak pasti terjadi. Kalau berkehendak saya saya tidak punya kehendak kecuali kehendak Allah. Kadang-kadang masalah ini masalah luar biasa ini masalah yang sangat sangat pelik dan inilah terjadi mm, perbedaan pendapat antara Jabriyah, Jabariyah dan Qadariyah. Ada orang mengatakan dengan akalku aku bisa melakukannya. Aku bisa nih, aku bisa minum. Nih bisa. Bukan Allah di saya bisa minum, glek glek glek beres. Ada yang mengatakan semuanya dari Allah. Waktu zina Allah yang memperlakukan aku. Hah? Ini adalah dua kutub ekstrim. Maka Imam Abu Hasan Asari ngambil tengah. Dengan hujah tentunya. Hei yang sombong dengan mengatakan aku bisa begini, lihat bawa ke tempat ke kutub sana nggak boleh pakai baju kenapa tanganmu gerak suruh diem suruh diem katanya kamu bisa men mengatur anggota tubuhmu gemeteran terus ya berarti ini ada kekuatan di luar kamu yaitu kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Harus insyaf kamu. Jadi di saat bergetar itu, kamu tidak bisa menahan gemeteran ya. Ngapain begitu diam? Nggak bisa berarti ada kekuatan. Jadi ini bukan semata-mata kekuatanmu sendiri tapi Allah. Yang lain mengatakan, "Dah ini kan semuanya dari Allah." Nah, ini adalah dua kutub ekstrim Qadariyah, Jabariyah, maka muncullah Ahli Sunnah wal Jamaah Ash'ariyah. Lalu makna saya memilih kebenaran itu bagaimana? Caranya kalau memang semuanya dari Allah disederhanakan itu pembahasan yang panjang itu ternyata disederhanakan tolong ditulis Allahu yuridu anturida selesai ini kadang-kadang terlalu panjang lebar. Allah yurid anturid. Allah menghendaki kamu berkehendak selesai habis tuh pembahasan. Allah menghendaki engkau berkehendak. Jadi engkau berkehendak benar tuh saya pengen makan. Ya kan? Waktu ibu lapar pengen makan. Anda berkehendak karena Allah menjadikan Anda berkehendak. Dan setelah Anda berkehendak sesuai dengan kehendak Allah, makan kenyang. Baik, dan tidak akan Anda punya kehendak kalau Allah tidak menghendaki dikasih penyakit kasih sate malesnya makan kenapa tidak makan kenapa tidak punya kehendak lu kenapa dicabut kehendaknya oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi jangan sombong kita tidak akan punya kehendak kecuali karena Allah memberikan kepada kita kehendak jadi Allah berkehendak agar engkau berkehendak ini kesimpulan maka itu iman paman ya paman uh, eh, apa tadi disebutkan di dalam Al-Quran Faman syaa yu'min seolah-olah kayak bebas-bebas ya. Dan, kalau mau beriman beriman dan memang begitu. Ayo kamu punya akal. Ini kebenaran, itu jalan surga. Ayo niti jalan surga sana. Faman yu'min, faman faman syaa yu'min, faman syaa yakfur. Kalau mau kafir kafir, yang mau beriman beriman. Seolah-olah pilihan bebas kamu, nggak apa-apa. Enggak, maksudnya di sini ada perhitungan. Aku beri akal engkau. Dan aku tunjukkan jalan ke sana. Yuk jalan sana. Aku beri engkau kemampuan, aku beri engkau kehendak, berjalanlah engkau. Itu ada jalan kanan masuk surga, kiri masuk neraka. Nah, setelah itu berjalan. Dan setelah itu kullun muyassarun lima khuliqalah, semua itu akan dimudahkan oleh Allah sampai ke tujuannya nanti. Kalau ahli surga gampang mau ngaji gampang, mau sedekah gampang, mau idagah gampang. Kalau ahli neraka Masya Allah mau ngaji janji-janji tok Mau sholat tuh Allah ada aja gangguannya. Mau sedekah pergi ke masjid di jalan yang lihat bakso baru. Ini kayaknya warung baru nih, mampir. Oh kalau ada orang ahli neraka mau berbuat baik nggak bisa-bisa. Begitu sebaliknya kalau memang orang digampangkan Allah menuju jalan surga. Mau maksiat mah susah. Mau nyuri nggak sepi-sepi rumahnya. Mau zina motornya bocor. Ah macem-macem. Jadi kalau inilah malakulun biasarul lima khuliqalah. Di sana ada dua pintu, surga di kananmu, sur neraka di kanan di kirimu. Jadi jalannya surga sudah kelihatan. Di pos pertama ada sholat, pos kedua ada zakat, pos ketiga berbakti ke orang tua. Nih, kalau kau melewati nyampe nanti ke surga. Yang satu lagi jalan neraka, ayo mabuk, besok kurang ajar sama istri, zina, terus itu. Ha, tinggal kamu pilih yang mana. Ayo itu jalanmu. Nah, Nih ada akal. pemansyah, afal yu'min, pemansyah afal yakfur. Kemudian fasda bima tu'mar. Ini adalah perintah dari Rasulullah dari Allah Subhanahu wa taala, "Hai Muhammad, terang-teranglah di dalam apa yang aku perintahkan kepadamu." Mau diperintah untuk ngapain? Dulu dakwahmu sembunyi-sembunyi hanya datang ke kerabat dekat. Tapi sekarang fasda terang-terangan. Yuk, harus berjuang ini berdakwah. Ini adalah ayat-ayat dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anjainal ladhina yanhauna 'anis su'i wa akhadnal ladhina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun. Aku telah menyelamatkan alladzina mereka-mereka yang yanhauna anisu mereka yang melarang orang dari kejahatan dari ketidakbaikan jadi Allah itu ternyata menyelamatkan dulu dari orang yang melarang dari kebaikan dari kejahatan itu yang diselamatkan wa akhadna alladzina zalamu dan aku akan hukum mereka yang berbuat dolim bi'adzabim ba'isin dengan seksa yang sangat pedih yang sangat menyakitkan bima kanu yafsukun karena kefasikan mereka karena kejahatan-kejahatan mereka dan ini ayat ini seirama dengan sebelumnya intinya begitu pentingnya kita mengajak kepada kebaikan dan begitu pentingnya kita menjauhkan orang dari kemungkaran kita pengen segera masuki satu hadis saja semoga lima menit bisa kita beres kita sampai kita jelaskan al hadisul awal amal ada adapun hadis-hadis yang berkenaan dengan ini banyak di sini dikatakan apa? Wal ayatu fil babi katsiratun ma'lumatun. Ayat yang berkenaan pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar adalah banyak sekali dan orang banyak tahu. Wa amal ahaditsu ada hadis-hadis wal awalu yang pertama. An Abi Sa'idin Al-Khudri diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala beliau bersab beliau berkata sami'tu Rasulullah aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu bi yadihi barang siapa melihat satu kemungkaran hendaknya ia merubah dengan tangannya Fa illam yastati fa bilisanihi kalau tidak mampu dengan tangannya maka dengan lidahnya. Fa illam yastati fa biqalbihi kalau sudah tidak mampu maka hatinya mengingkari wadalika at'aful imani itu adalah iman yang paling rendah. Rawahu Muslim hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berarti ini perlu ilmu agar kita tahu mana mungkar dan mana hak. Bagaimana akan orang akan merubah kemungkaran menjadi hak kalau kita tidak tahu? Artinya untuk sampai kepada orang yang mengajak kepada kebaikan dan menjauhkan dari kemungkaran ternyata kita harus perlu pembimbing, orang yang mengarahkannya. Jangan sampai salah, dipikir salah, tak taunya benar, dipikir benar, tak taunya salah. Maka ini amar ma'ruf nahi mungkar itu sangat penting. Dan harus tahu mana yang hitam, mana yang putih. Dan kita tidak bisa langsung tahu kepada mana yang benar, mana yang putih, langsung membaca Al-Quran. Maknanya saja kira kurang mengerti. Maka di sini kita perlu membimbing seorang guru yang mengarahkannya. Maka dengan menghadiri majelis-majelis di situ disebutkan mana yang halal, mana yang haram dan itulah yang bisa kita terapkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Lah caranya kalau kita sudah melihat kemungkaran ini. Wal yughayyirhu biyatihi. Kita rubah dengan tangan kita. Cuman ada tiga marhalah loh ya. Ada tiga, tiga, tiga, tiga pos yang harus kita lewati kalau orang merubah dengan tangannya. Yang pertama kalau kita melihat orang melakukan satu kesalahan maka harus kita cek kembali benarkah dia salah ini yang pertama sebab kalau kita tidak kita cek jangan-jangan kita sendiri yang salah kan malu nanti ya maka ini mengundang kita untuk semakin giat mencari kebenaran jadi kalau melihat orang berbeda dengan kita yang melakukan kebatilan kesalahan maka dicek kembali tanyakan kepada orang-orang yang mengerti benarkah itu adalah kesalahan jangan membid'ahkan orang dia sendiri bid'ah kan kacau nyalain orang dia sendiri salah ini musibah paling gede cek kembali setelah dicek mana kebenaran. Kalau kebenaran di dia kita tinggal ngikut. Kalau kebenaran di kita marhalah yang kedua, dia tahu tidak kalau salah. Atau masalah khilafiyah, kalau masalah khilafiyah sudah berhenti, biarkan masalah khilafiyah selesai. Anggap saja masalah ini bukan khilafiyah, masalah itu harus begini, nggak boleh orang berbeda. Baik. Kalau masalah yang tidak boleh berbeda, kalau masalah berbeda, langkah pertama sudah beres. Sebab la ingkar fil mukhtalaf fih tidak ada mungkar yang harus di, tidak ada yang harus diingkari dari sesuatu yang ulama berbeda, ulama yang benar ya, bukan asal-asalan. Jadi kalau sudah ini bukan sesuatu yang boleh berbeda, artinya sesuatu yang dari dalalahnya qat'iyah qat'iyatul dalalati wa qatil wuruti secara teknya adalah sangat jelas makna dan teknya sendiri adalah mutawatir dari Al-Qur'an atau hadis-hadis yang mutawatir maka muncullah satu hukum yang tidak bisa berbeda orang di situ nah maka langkah kedua adalah tahukah dia kalau dia itu salah nah ini langkah yang kedua lah kalau tahu berarti dia pembangkang kalau nggak tahu langkah berikutnya kita jalankan adalah kita kasih tahu dengan cara yang baik bukan langsung grebek main tangan ini salah maka semua ada aturan mainnya dong jangan langsung main pukul wah ini kebatilan masuk neraka bukan begitu lihat dia tahu atau tidak maka sungguh apa yang terjadi di masyarakat kita dari kemungkaran-kemungkaran itu kami khusnudan kepada mereka bahwa bukan karena mereka ingin menentang Allah karena mereka banyak yang tidak tahu, yang berbuat kesalahan dalam transaksi jual beli di pasar. Orang-orang yang melakukan kemungkaran di pasar-pasar itu kebanyakan bukan karena mereka itu ingin menantang Allah, tapi karena tidak tahu. Lah ini berbeda kita ngasih tahu orang bangkang dan ngasih tahu orang yang tidak tahu. Kalau orang tidak tahu cuman kita kasih tahu dengan cara yang baik. Sebab kalau kita ingin mengajak ke jalan Allah bil hikmati, Nah ini, kalau memang dia benar-benar tidak tahu, maka marhalah yang ketiga adalah kita ingatkan dengan cara yang baik. Gak ada caci maki di mimbar, gak ada olo-oloan tidak. Kecuali memang orang yang memang sudah tidak bisa diingatkan ini, ini, ini gak bisa. Maka namanya tahdir. Tahdir itu mengingatkan kepada yang lain agar tidak ikut-ikutan dengan yang salah-salah itu. Lah sekarang tidak pernah ada obrolan untuk menyelesaikan masalah, muncul caci maki di mimbar-mimbar. Orang baru lagi. Mestinya orang baru kalau mereka merasa benar datang kepada para kiai ulama-ulama yang lama. Jangan asal katakan ini bid'ah, ini sesat, masuk neraka, enak aja. Dapat buku primbon dari mana? Kan begitu. Ini bermasalah yang suka ngerusak umat itu adalah muncul kayak begitu. Jadi setelah itu setelah marhalah yang ketiga adalah diingatkan dengan cara yang baik. Nah ini mengingatkan pun adalah hikmah wal mu'idatil hasanati dengan mau'idah hasanah dengan kalimat yang baik setelah itu kalau ternyata mereka kekeh dengan argumentasinya wajadil humbil lati asan ayo dilakukan obrolan yang baik tapi itu marhalah terakhir jadi nggak ada kasusnya caci maki nggak ada maka fal yughayyiru biyadihi maksudnya dengan amal nyata aktif kita rubah sehingga nanti ada aturannya yang mencambuk siapa? Pemerintah ada bagi-bagi sehingga hukum itu dibagi tiga. Jangan melampaui batas. Ada hukum imamah, ada hukum kodok, ada hukum fard. Ini jarang dibedakan, makanya orang rancuh. Ada hukum kodok, maka ini yang bertugas hanya oh, hukum imamah. Ini hanya tugasnya imam. Nggak bisa orang-orang orang per orang menjalankannya. Jadi hukum imamah misalnya mencambuk hukum rajam atau hukum rajam hukum cambuk potong tangan ini adalah semuanya hukum imamah yang mengatakan ini kafir harbi kafir dimi ini adalah imamah nggak boleh orang ikut campur. Makanya kalau ada pembunuhan tanpa pengetahuan hukumah pemerintah ini adalah tidak diperkenankan apapun alasannya. Pemerintah harus Jangan ditanyakan pemerintah nggak benar, ini masalah lain, ini pembahasannya begini, hukum harus beda, ini hukum imamah, kemudian hukum kodok, persengketaan di antara orang per orang diajukan ke kodok, bisa kodi menyelesaikan, ini transaksi jual beli nggak benar nih, ini transaksi rebutan ini boleh diajukan ke kodok. Yang ketiga adalah hukum farad yang anda semua bisa menjalankan tanpa sangkut pautnya dengan orang sholat di rumahmu pakai kerudung ini, ini. Makanya sungguh aneh orang yang mengadakan kita perlu mengadakan negara Islam hukum imamah. Tapi ke negerinya di rumahnya sendiri anaknya yang paling gede itu sudah nggak pakai kerudung. Ini kan aneh. Di negaranya sendiri saja dia tidak bisa menegakkan syariat, bagaimana dia mau mendirikan negara Islam? Jadi nah, maka jangan muluk-muluk. Ada bagian-bagian masing-masing. Ini hukum iman. Lah, di sini pun ada. Jadi cara dakwah kita beda-beda. Kalau tidak kita pilih begini hukum-hukum ini nanti rancuh. Mang hukum mestinya dia ngurusi hukum farad, hukum pribadi, hukum individu, ngurusi hukum imamah. Ini kacau. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar ini semua harus ada aturan mainnya. Jadi ada ilmu amar ma'ruf nahi mungkar. Ini berbeda dengan masalah dakwah yang pernah kami sampaikan. Dakwah itu mengambil bagian masing-masing ini sangat berbeda. Ini lebih umum karena apa? Semuanya harus ada referensinya. Kalau Anda seorang insinyur tidak boleh melanggar ustadz dalam urusan syariat karena ustadznya yang tahu syariat. Tapi ustadznya urusan pembangunan nggak boleh melanggar insinyur kan begitu. Ini adalah aturan main. Ini berbeda dengan yang kita bahas. Yang kita bahas adalah jika ada kemungkaran itu harus kita lihat. Ini kemungkaran model apa? Kalau sudah kita bisa memilah ini baru nanti tepat kita di dalam menyelesaikan permasalahan. Falyughayyirhu biyadihi dengan tangannya. Ayo aktif bekerja untuk merubah mereka. Cuman bukan berarti main gerbek menghancurkan ini enggak, bukan begitu. Akan tapi kita dengan amal nyata sampai mereka berubah. Kita nasihati. Kemudian setelah itu ani fabilisanihi famalim jasti fabilisanihi. Kalau tidak bisa dengan lidahnya menyampaikan, bisa saja kita menyampaikan langsung kepada yang bersangkutan, bisa saja kita menyampaikan langsung kepada orang yang bakal mampu. Ingat di dalam berdakwah dua hal. Kebenaran tidak harus diucapkan hari itu. Satu. Dan kebenaran tidak harus diucapkan oleh lidah Anda sendiri. Itu dua. Tolong hal-hal lagi ini dicermati supaya kita tidak salah. Kadang-kadang orang itu pengen yang kebenaran harus saya yang ngomong. Belum tentu ente siapa bakal ditertawain sama dia, ngerti tidak? Jadi kadang kita harus titip pesan kepada orang lain, tolong sampaikan kepada si A, dia melakukan begini, begini, begini. Masya Allah, ini adalah pas karena dia lebih tinggi dari dia. Kemudian kebenaran tidak harus ucapkan hari itu, Anda harus pilih waktu yang tepat. Sekarang lagi melakukan kalau kita tegur naik pitam dia. Mungkin besok kita belikan bakso yang kenyang, enak, baru kita ngobrol. Itu diundang ke rumah. Ada strategi di dalam mengajak kepada kebaikan. Semuanya ada ilmu di dalam berdakwah ini. Amar ma'ruf nahi mungkar nih. Jangan mentang-mentang sana caci maki. Mana ada ajaran Rasulullah? Al mukminu laisa bisab. Orang muslim itu bukan orang mukmin itu bukan orang yang suka mencaci, nggak ada caci maki. nggak ada itu. Ini syirik, ini bid'ah. Kadang-kadang kelompok gede disebut asyairah, sufiyah. Ini musibah. Orang-orang begitu dicaci maki. Ini adalah merendahkan umat jumlah yang besar. Lihat lah kalau kita menggunjing satu orang saja minta maafnya susah apalagi ahli tasawuf seluruh dunia dicaci maki. Pengikut Asy'ariyah seluruh dunia dicaci maki. Ayo minta maaf kepada siapa? Allahu Akbar. Karena kita lupa mencaci suku. Dasar Jawa, dasar Sunda, dasar Batak. Enak aja. Satu orang Batak itu banyak juga orang-orang soleh. Orang Sunda juga orang soleh. Minta maafnya bagaimana? Ayo datang kepada orang Batak semuanya sana nggak bisa maka lidah ini harus dijaga jangan enak jangan ngomong dasar Batak dasar Padang dasar Sunda dasar sawah Jawa Jawa, Jawa. Eh, masya ini ini adalah tidak sadar bahwasanya dia telah menyakiti orang sejagat orang sembanyak itu minta maafnya bagaimana suruh ngitung itu apalagi harus ngomong dasar India ayo satu miliar orang tuh <laughs> ayo lebih banyak lagi <laughs> Ini makanya hati-hati kita itu dalam mengucapkan kalimat-kalimat biarpun maknanya adalah untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kesalahan seseorang jangan dibawa ke sukunya. Memang ada mungkin orang suku Batak nggak bener, ada suku Jawa nggak bener. Jangan dasar Jawa. Gara-gara satu Batak yang berbuat dasar Batak. Wah, kacau semua ini. Orang Batak ahli sujud juga banyak, ahli ibadah banyak. Inilah permasalahan kita itu. Jadi amar ma'ruf nahi mungkarnya itu sudah berubah jadi hawa nafsu. Memang bilisani tapi lesannya lesan yang salah. Fa ilam yastati fa kalau sudah enggak bisa fa biqalbihi hati ingkar. Wadzalika at'aful iman ini paling lemahnya iman. Kalau sudah tidak ingkar, tidak ada iman. Hati-hati kalau melihat di rumahnya ada kemungkaran kok diam, tidak ada iman, matinya suul khotimah. Maka harus kita ingkar di dalam hati. Dimulai dengan memohon kepada Allah, ya Allah, anakku belum pakai kerudung, ya Allah. Ya Allah, anakku begini, ya Allah. Ya Allah, istriku begini, ngadu kepada Allah. Ingkar dulu. Ini ataful iman kalau sudah tidak ingkar, apalagi malah dia kasih hadiah. Neng, istriku ini hadiah hari ulang tahunmu. Apa? Dibuka baju setengah badan musibah ini Pak Haji lagi nah kacau nih ya jadi ingkar itu penting karena dengan ingkar itulah yang akan menyelamatkan kita minimal itu ataful iman paling rendah kalau sudah tidak ada ingkar tidak ada tersisa dari iman itu wallahu a'lam bisawab ya kan ada yang mau ditanyakan baik para jamaah sekalian yang dimakan Allah Subhanahu wa taala tiba saatnya kita masuk ke bagian tanya jawab namun sebelumnya ada pengumuman yaitu hadirilah tablik akbar Nusantara untuk pelajar mahasiswa santri remaja masjid dan umum bersama guru kita semua Buya Yahya dan Dr. Ki Haji Abbas Bili Yahsi Fuad Hasim pengasuh pondok pesantren Buntet Pesantren dengan tema Islam Rahmatan Lil Alamin Anti Kekerasan radikalisme, terorisme dan menolak NII waktu dan tempat waktu tanggal 20 November 2011 pukul 9 sampai dengan 11.30 yang bertempat di Masjid Raya At-Taqwa alun-alun kota Cirebon hari ini. Sekali lagi hadirlah tabligh akbar Nusantara untuk pelajar, mahasiswa, santri, remaja masjid dan umum bersama guru kita semua Buya Yahya dan Dr. Ki Haji Abbas Bili Yahsi Fuad Hasim pengasuh pondok pesantren Buntat Pesantren dengan tema Islam Rahmatan Lil Alamin anti kekerasan radikalisme terorisme dan menolak NII waktu hari ini tanggal 20 November pukul 9 sampai dengan 11.30 yang bertempat di Masjid Raya at alun-alun kota Cirebon. Kemudian kepada hadirin Mari bergabung bersama kami dengan tim dakwah Al-Bahja. Kami membuka kesempatan bagi kaum muslimin dan muslimat yang ingin berdakwah dengan persyaratan di antaranya satu kaum muslimin dan muslimat, yang kedua bertanggung jawab berjiwa dakwah, yang kedua mengisi formulir dan formulir dapat diambil di stand penjualan. Kemudian dapatkan pula yaitu buku dengan judul Radikalisme karya Sefati Al-Misri Al-Azhari. Dapatkan di stand penjualan depan depan majelis. Baik kepada para jamaah yang bertanya secara langsung kami persilahkan dan untuk mempermudah bagian tanya jawab ini kami persilahkan satu penanya dari jamaah bapak-bapak dan satu penanya dari jamaah ibu-ibu terlebih dahulu dengan satu orang satu pertanyaan. Haji Haryo. Buya, semoga dilimpahkan eh, rahmat dan kesehatan. Amin. Pertanyaan dan petunjuk dari Buya kami harapkan yaitu dalam rangka menyambut tahun baru Hijriah. Kami ingin petunjuk puasa yang dua hari ataupun doa-doanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dari ibu-ibu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung penjelasan Buya tadi, saya memaknai bahwa pasar adalah tempat yang kotor, tapi bukan hanya kotor tempat artinya jorok, tapi kotor hati. Di situ banyak orang berbohong. Buya, tolong kasih contoh bagaimana cara berdagang yang halal. Karena saya sering mendapati profesi halal, berdagang atau buruh kan halal ya Buya. Tapi hasilnya haram. Bukan hanya dosa berbohong, pi dosa riba demi mendapatkan untung yang besar. Kedua, seorang pengusaha atau majikan yang menggaji karyawan dengan upah minim, padahal pengusaha itu sendiri punya keuntungan yang besar. Bagaimana menurut agama boleh enggak atau dosa enggak? Kadang-kadang si pengusaha nakal, jika karyawan minta kenaikan upah malah dipecat. Jadi keuntungan yang diperoleh sama pengusaha yang nakal itu halal atau tidak. Jika tidak halal, Neraka apa balasannya? Maaf bu ya, bukan apa-apa. Jika tidak dijelaskan neraka balasannya, kebanyakan jadi nggak ada rasa takut. Atau mungkin baru di kuburan udah diapain gitu. Ada catatan lagi bu ya, Pekerjaan halal tapi menurut saya jadi tidak halal karena korupsi waktu. Salah satu contoh buruh ngecat bangunan misalnya. Jika ada majikan, sok rajin. Tapi jika majikan pergi, kerjaan jadi dilama-lamain. Nah, dosa korupsi waktu sama enggak dengan dorusi doa dosa korupsi oknum uang, oknum pejabat. Ya, Baik. sebentar. Baik, sudah cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oh ya Bu ya dikit tadi kenapa tasbih menunggu waktu sholat makruh? Jadi sebaiknya apa yang dibaca membaca Al-Qur'an saja atau apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilakan kepada Al-Mukarram Bu Yahya untuk Baik. menjawabnya. Baik. Ibu, bukan tasbih Tashbik itu pun tidak tashbik itu begini Bu, saya contohkan tadi mempertemukan tangan dengan tangan di saat menjelang sholat sebagian kecil ulama mengatakan makruh tapi kalau di luar itu nggak apa-apa ini cuman dihindari saja jangan terlalu kekeh masalah ini itu pun tidak semua orang mengalahkan bahkan Ibnu Hajar al Asqalani yang madhab syafi'i mengatakan nggak mutlak tidak makruh di luar dan di dalam sholat jadi menjelang sholat dan ya tashbik tashbik itu dalam bahasa Arab maknanya mempertemukan jemari dengan jemari lalu dimasukkan begini yang digambar yang di video ini tasbik ini ini sebagian kecil ulama mengatakan kalau di dalam sholat makruh cuman jangan keras-keras masalah begini karena sudah jelas bahasanya Nabi Muhammad juga bertasbik di dalam sholat dan di luar sholat kemakruhannya hanya riwayat yang tidak benar dari Ibnu Abi Syaibah ha? bahasanya itu adalah setan dan itu ditolak riwayat itu tapi biasanya ikhtiatnya ulama hati-hati saya ingin tapi jangan datangkan riwayat yang aneh-aneh ini tashbik bukan tasbih. Nah, kalau tasbih mah tetap dianjurkan baca tasbih, ah, bagus ya. Eh, subhanallah, subhanallah. Baik. Kemudian masalah tahun baru ini semestinya tahun baru ini harus kita besarkan karena untuk berbeda dengan Yahudi dan Nasrani. Mereka punya tahun baru sendiri kan? Sementara Nabi Muhammad mengajarkan khaliful Yahud, berbedalah dengan Yahudi. Dan juga Nabi Muhammad mengisyaratkan la tattabi'anna sananal ladzina min qablikum syibrun bi shibrin diraan bi hatta la hatta law dakhalu fi hujri dabbin la dakhaltumuhu Nabi Muhammad pernah menyebutkan sungguh kalian itu suatu ketika ada di antara kalian orang yang mengikuti cara hidupnya orang di luar Islam dari Yahudi dan Nasrani, budaya mereka. Sejengkal demi sejengkal, sedikit demi sedikit sampai akhirnya sama nyerupai mereka dan begitulah perubahan cara dan anak-anak muslimah kan begitu dulu mah tahun 20 tahun yang lalu mah berubah ibu-ibu yang sekarang umurnya 40 tahun mudanya berapa 20 tahun yang lalu itu masih benar-benar tuh sekarang anak umur 20 tahun sudah ngaco kan itu pergeseran itu pelan mulai dari roknya masih di mata kaki besok naik setengah betis besok roknya sudah jatuh ya kan gitu Eh macam-macam jadi perubahan tuh halus sehingga roknya ditinggal nah ini masalah ini perubahan itu sejengkal demi sejengkal sampai kalau mereka masuk ke lubang biawak kita ngikut mula-mula jijik astagfirullahaladzim anaknya siapa kayak begitu eh tahun depan anaknya sama innalillah Bertambah ngingkari, astagfirullahaladzim, ya Allah anaknya. Dia ngerasain anaknya orang waktu anaknya masih umur 10 tahun. Tak tanya giliran anaknya umur 14 tahun, sama. Nah, ini masya Allah. Sudah begitu apa? Gak apa-apa. Iya cantik nak kamu bagus. Jadi gitu. Allah musibah. Ini urusan-urusan begitu. Budaya juga begitu ngikuti cara hidupnya orang barat, orang kafir, cara hidup mereka. Ini yang akan ini yang pernah diisyaratkan oleh Nabi Muhammad. Maka kita harus membuat perbedaan. Kalau mereka punya tahun baru yang sungguh syiar mereka adalah syiar yang tidak benar. Ada mabuk, ada hura-hura, hanya nunggu menunggu hanya menanti jam kosong kosong kosong kosong maunya nol terus jadi jadi menunggu jam itu wah mereka hura-hura dan sebagainya ini adalah budaya biarpun pada hakikatnya mengingat tahun baru begitu gak ada masalah dengan sesuatu yang baik tapi karena sudah menjadi syiarnya orang yang tidak benar maka kita ikut-ikutan haram kalau anak kita ikut rame-rame di alun-alun kok pas niup trompet mati suul khotimah itu awas hati-hati dilarang haram ikut-ikutan niup trompetnya beli trompet cuman ranconya tahun yang lalu ini Masya Allah jamaah haji yang pulang pas jam kosong yang di atas pesawat sama pramugarinya dikasih trompet semuanya di syuting ini di, di media wah ini Pak Haji Bu Haji trompet ini ini musibah ini ya. nah, ini karena budaya-budaya kafir yang masuk yang kita lakukan maka kita buat merayakan tahun baru hijriah bukan bid'ah karena Sayyidina Umar bin Khattab untuk mengadakan tahun baru hijriah untuk berbeda kalau tahu ceritanya bagaimana? Hei khalifah, kok kita tidak punya tahun khusus sih? Kalau kita tidak punya bulan-bulan khusus yang kita mulai, kalau orang di luar Islam punya setiap satu masyai mereka ribut. Kenapa kita tidak punya? Maka Sayyidina Umar bermusyawarah, ayo musyawarah kita membuat penanggalan yang baru sehingga para sahabat Nabi mengungkulkan bahwasanya kita mulai dari bulan Muharram namanya hijriah tapi bukan dari hijrahnya Nabi Muhammad hijrahnya Nabi Muhammad bulan maulid tapi oleh Sayyidina Umar bin Khattab dikukuhkan satu Muharram jadi penanggalan itu dimulai pada masa kekhalifahan Sayyidina Umar bin Khattab memang bulan-bulan sebelumnya ada tapi dihitung semacam itu agar menjadi hari kebanggaan lah tujuannya apa? Sambungnya dengan Rasulullah lagi-lagi. Jadi Sayyidina Umar membuat kayak begitu harus berbeda untuk berbeda dengan orang lain. Lah sekarang ada orang merayakan tahun baru Hijriah katanya haram, bid'ah, musibah ini. Sayyidina Umar membuat itu, mengukuhkan itu bermusyawarah dengan sahabat-sahabat agar kita punya ciri khas. Rayakan tahun baru Hijriah, besarkan itu tahun baru Hijriah. gemah tahun baru Hijriah harus ada, bukan bid'ah, Lihat sejarahnya bagaimana Sayyidina Umar mengadakan tahun baru Hijriah karena agar punya tahun sendiri. Sebab permasalahannya orang punya tahun pada meramaikan ulang tahun ah, tahun barunya. Kok kita tidak? Maka ada tahun baru Hijriah ini. Kemudian eh, himbauannya adalah untuk melakukan banyak ibadah. Adapun puasa ini akan kita bahas minggu depan karena minggu depan belum memasuki tahun baru Hijriah. Sebab tahun Hijriah kalau tidak salah 10 hari lagi ya kurang lebihnya. Jadi insya Allah minggu depan akan kita bahas fikihnya diantaranya memperbanyak puasa di bulan Muharram. Wabil khusus adalah puasa Hah? Oh hari Minggu satu Muharram kita salah ngitung. Mestinya kita hadirkan saat ini. Ya sudah kita hadirkan sedikit saat ini bahwasanya puasa Muharram itu sangat penting. Puasa Muharram secara utuh boleh, akan tapi ada pun riwayat-riwayat yang puasa satu Muharram nanti uh, akan mendapatkan ini itu tidak benar itu riwayat-riwayat itu. Yang jelas sunnah puasa Muharram itu karena itu masih bulan haram. Tapi puasa Muharram yang paling utama riwayat dari Nabi Muhammad ada tiga tingkat. Yang pertama adalah puasa tanggal 10, tanggal 9 dan tanggal 11. Ada riwayat dari Nabi Muhammad SAW. Tanggal 10 itu adalah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian waktu Nabi Muhammad melakukan puasa tanggal 10 Para sahabat Nabi berkata, "Ya Rasulullah, hadza yaumun tu'azzimuhu tu'azzimuhul yahud." Ini hari yang diagungkan oleh orang Yahudi ya Rasulullah. Orang Yahudi mengagungkan tanggal 10. Lah engkau kok puasa tanggal 10? Jangan-jangan dianggap sama dengan mereka. Nabi Muhammad lalu berkata, "La in istu ila qabilin la asumanna tasu'a." Kalau aku masih hidup tahun depan aku puasa tanggal 9. Nah, yang pertama adalah puasa sunnah bagus tanggal 10 saja tingkatannya. Mau naik pangkat adalah tetap harus di tanggal 9. Kemudian dalam riwayat lain fa khaliful yahuda fasum yauman qablahu fasumu yauman qablahu au yauman ba'dahu. Eh, sauman qablahu wa yauman ba'dahu. Maka puasalah sehari sebelumnya dan sehari setelahnya. Ini adalah pangkat lagi. Jadi paling terendah adalah puasa tanggal 10 saja. Untung-untung ditambah tanggal 9. Untung-untung ditambah tanggal 11. Itu adalah mulia di atas kemuliaan. Itulah tingkatannya yang disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di saat beliau mensyarahi tentang puasa Rasulullah di bulan Ashura. Itu Kemudian kalau pengen nambah puasa yang lainnya boleh mulai tanggal 1 Muharram puasa, tapi tanggal 9, 10, 11 harus diutamakan. Jangan tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 libur 9-nya. Keblinger ini ya. Baik itu, baik itu masalah tasu'a insyaallah. Kemudian banyak sejarah-sejarah indah biasanya kita menghadirkan sejarah meninggalnya Imam Husin. Mungkinlah kita akan bercerita meninggalnya Imam Husin termasuk Imam Zaid bin Ali juga meninggal di 10 Muharram. Dan itu sudah ada CD bisa dilihat kalau pengen lihat sejarah meninggalnya imam besar cucu Rasulullah Imam Husin radhiyallahu anhu. Wa alaihi salam beliau adalah orang yang luar biasa meninggal dalam keadaan didolimi bisa dilihat nanti. Baik, kemudian setelah itu ada pertanyaan yang lainnya jual beli di Masya Allah yang halal ya jual beli yang halal itu memang harus ada rambu-rambunya Tentunya harus belajar. Jadi begini aslinya, semua perilaku yang kita lakukan itu tidak boleh kita menjalankannya kecuali tahu hukumnya. Jadi yang sudah sering jual beli harus banyak tanya kepada ustadz. Saya jual beli begini boleh atau tidak? Jadi Anda bertanya itu sendiri ada manfaatnya, ada pahalanya. Kadang orang malas mau bertanya. Kenapa? Paling nanti tidak boleh lagi. Mending tidak usah tanya. Oh ini memang pengen masuk neraka. Lah orang pengen selamat kok nggak mau. Selamat jadi tanyakan satu persatunya. Jadi tidak bisa dijelentrekan satu persatu apa yang halal. Intinya adalah tidak ada riba. Riba macam-macam. Ada jual emas dengan emas riba, jual emas dengan duit tertunda salah satunya riba. Ada pinjam dana di tempat yang riba juga enggak barokah hartanya. Biarpun kayaknya untung banyak tapi enggak berkah dimakan anak jadi anak setan, dimakan istri kurang ajar, suami dolim, merujuk. rugi. Jadi kalau dari barang-barang begitu nggak akan manfaat. Keturunan tidak jadi baik, barokah, rumah tidak jadi indah. Ini adalah kalau haram. Jadi permasalahannya banyak ya. Jadi keharaman itu bisa haram lidatihi, ada haram aridi. Haram lidatihi jual beli babi, jual beli khomer, haram lidatihi. Ada haram karena yang lainnya, bukan barangnya dijual belikan atau dengan cara yang salah. Jadi itu adalah penjabarannya luas, maka paling enak langsung ditahan. Jual beli baju boleh enggak? Ya boleh saja jual beli baju. Tapi urusannya kan tidak jual beli, modalnya dari mana? Kan begitu mau jalan nyuri. Ya enggak bener ya. Jadi ada rangkaiannya. baik sudah mendapatkan jual hartanya modalnya adalah bersih diberi oleh orang tuanya. Lalu dia berdagang jual beli baju. Setelah itu hasilnya untuk apa? Nah, ini. Jadi kalau urusan urusan duit ini memang repot. Ditanya dari mana kau dapat dan kau gunakan untuk apa? Biarpun cara dapatnya benar meres keringat banting tulang, dapat duit banyak seorang bapak, seorang suami. Tak tanya sampai di rumah diberikan kepada putrinya suruh beli baju nggak dikontrol, bajunya baju setengah badan. Bapaknya yang sujud itu dipikir dapat ibadah, dapat pahala. Ternyata diam-diam ditabungkan oleh anaknya. Abah pelan-pelan masuk neraka ya, biar anak dan biar biar teteh yang nabungin tetehnya anak paling gedenya pakai baju tidak menutup aurat Masya Allah bapaknya padahal hartanya halal hartanya halal tapi ternyata digunakan untuk sesuatu yang haram jadi masalah lagi jadi inilah luar biasa urusan harta mengerikan tapi ingat kalau memang orang selamat ya selamat tapi ingat tadi kita sebutkan kulun muyasarun lima khulikolah. Jadi ahli surga itu akan dibimbing oleh Allah gampang menuju surga. Mau melakukan maksiat susah, anaknya idep-idep, yang mudah diatur. Ini juga berkat dari makanan yang halal, yang bersih, yang akan memudahkan kita untuk berbuat baik. Disabdakan oleh Nabi, kalau man akalal haram, barang siapa makan haram, asad jawarihuhu sya'am aba. Kalau orang makan haram, anggota tubuhnya ngajak maksiat, mau tidak mau. Kalau man akalal halal, makan yang halal, ata'ad jawarihuhu sya'am aba, maka akan patuh beribadah anggota tubuhnya, mau tidak mau. Itu adalah ada sabda Nabi SAW sallallahu alaihi wasallam. Ada orang bekerja dengan diberi gaji yang sangat minim. Jawabnya adalah kenapa mau? Bahkan kalau Anda rela tidak dibayar pun ya nggak dosa bagi yang tidak bayar karena intinya mau begitu. Bahkan dalam kaidah fikih, kalau ada seorang laki, makanya kalau saya ada orang kerja di tempat ini harus ada transaksi, bayar berapa. Sebab kaidahnya begini, kalau ada orang dewasa kerja di tempat Anda kok nggak pakai transaksi itu aslinya gratis. Paham itu fikihnya. Kecuali anak kecil yang kita perkerjakan di rumah kita nggak pakai transaksi wajib kita gaji ujratul mitil Karena apa? Anak kecil itu belum bisa bertransaksi. Tapi kalau ada orang kerja di rumah kita kok nggak ada transaksi sebelumnya maka aslinya adalah gratis. Sebab orang berakal dia bisa menawarkan harga lah kalau diem-diem gratis apalagi setuju gajimu begini lah kok mau ya sudah salahnya dia mau di saat dia minta tambah gaji dipecat. Ini memang akhlak tidak baik dari sang juragan itu malah lain cerita. Yang jelas kenapa kamu mau kan begitu. Lah kalau Anda mau ya sudah terpaksa. Enggak ada kalau terpaksa cari kerjaan lain dong. Masa terpaksa dinikmati? Nah ini, jadi permasalahan seperti itu. Jadi boleh saja, biasanya 50 ribu, saya pengen gaji orang 10 ribu, boleh, mangga. Kenapa? Ya saya pengen orang yang ya, barangkali orang yang enggak. Ini. Tapi kalau berbohong enggak boleh. Berbohong tidak boleh. Biasanya berbohong itu halus. Transaksinya adalah bekerja untuk menyelesaikan pekerjaan ini ditambah pekerjaannya. Lalu tidak ditambah gajinya. Kemudian pertanyaan selanjutnya korupsi waktu itu sama. Ini adalah digabungkan dengan ini. Korupsi waktu maharam Kerjanya di sini, tatanya dia ngerjain yang lainnya. Jangankan korupsi waktu untuk kerja yang lainnya. Kalau orang lagi bekerja kok baca Al-Qur'an maksiat. <laughs> Tugasnya mah kerja baca Al-Quran sebentar pak saya mau sholat duha dulu sholat duhanya delapan rakaat baca Qurannya satu juz <laughs> dipikir masuk surga neraka itu pak sebab kamu mendapatkan gaji sesuai dengan pekerjaanmu dan ini adalah juga haram nggak boleh korupsi waktu kalaupun anda pengen sholat anda minta izin dan berapa waktu yang diberikan kepada anda gunakan selebihnya adalah kerjamu itu adalah sudah ibadah di jalan Allah ini enaknya Islam. Akar yang asalkan tempat yang halal, tempat yang mulia. Kemudian selesai. Bagaimana? Kegiatan tahun baru dilakukanlah banyak diri. Tidak ada kegiatan khusus. Hanya pengen diingatkan orang kepada tahun baru. Sebab orang sekarang lebih mengenal tahun masehi. Bahkan kalau ditanya, bu tahun lahirmu berapa bu? Dia mesti menyebut masehinya. Ya betul. Padahal seorang tua itu mencatat kelahiran anaknya tahun baru hijriah hukumnya wajib. Karena apa? Ada sangkut pautnya dengan hukum balik, hukum head dan sebagainya. Jadi orang tua itu wajib mencatat kelahiran anaknya di tahun baru hijriah karena hukum syariat itu berputar urusannya dengan tahun hijriah. Ini adalah penting. Jadi anak kita baru umur 9 tahun itu bukan 9 Masehi, 9 tahun Hijriah ada sangkut pautnya dengan hukum haid, hukum tamis hukum balik. Masih banyak hubungannya dengan tahun baru mas hijriah jadi wajib mencatatnya dan wajib tahu intinya mensyiarkan membuat kebiar gede-gedean itu biar orang itu ke depan hari adalah lebih mengutamakan tahun baru hijriah ada orang bisa menghafal Januari Februari waktu Muharram Sofar bingung ntar dulu tanya anak saya karena anaknya sekolah TKP yang Alhamdulillah bisa menghafal ibunya yang jago ngaji belum hafal ya dimaafkan Baik ini, jadi kita perlu maksudnya amalan apa yang dilakukan? Amalan mensyiarkan tahun baru Hijriah agar orang pada tahu sehingga nanti bisa berubah sehingga penanggalannya yang ada adalah digunakan Hijriah, Hijriah. Jadi kalau mau nyebut pun dahulukan Hijriah, itu pun masih kesalahan di santri kita pun harus selalu dahulukan Masehi dulu. Ini tahun 2 bulan 2 eh, tanggal 2 Januari bertepatan dengan kebalik dong. Ini bulan Muharram bertepatan dengan ini Januari begitu. Santri nggak bisa memberikan contoh ini. Penyiar radio juga begitu. Dahulukan agamanya dulu baru umum. Ini tanggal 28 Januari bertepatan dengan kasihan bener nih bulan Islam nih. Nah, ini tolong diingatkan nanti semua kru radio harus seragam dahulukan agama dulu, Islam dulu baru nanti kepada yang lainnya. Nah, ini saja. Kemudian ada pertanyaan yang tertulis karena waktu barangkali dia bisa cuman ada pertanyaan yang uh, perlu dijawab segera tadi apa? uh, apa tadi banyak sekali mohon maaf ada orang berdoa pengen cepat mati nggak boleh kenapa itu orang putus asa memangnya mati lebih enak buatmu iya kalau masuk surga kalau enggak lebih tersiksa tuh tidak boleh biasanya tuh orang putus asa pengen mati aja haram karena putus asa seolah Allah tidak bisa memberikan rahmat. Memang kalimat Imam Nawawi menyebut karohiyatu tamannil maut. Makruh mengharap mati. Tapi kesimpulannya adalah haram. Karena itu adalah orang yang tidak punya. Kecuali begini. Ya Allah kalau memang kematian lebih baik bagiku maka matikan aku. Kalau memang hidup lebih bagus dari untukku maka panjang. Kalau itu baru benar. Kalau mengatakan ya Allah matikan aku. Eh hey, nakir ngerti ndak? Nah, dibawa ke kubur sana kamu ngetindak nggak jadi ya Allah. Sudah terlanjur kamu doa, makanya kapok kalau doa jangan macam-macam. <laughs> doa kok jelek, doa yang baik ini. Ditantang betul takut tuh orang. <laughs> Itu orang putus mending mati saja. Bener nih. <laughs> Yuk, ngomong saya nanti tak godain di majelis semoga cepat mati mau ndak? nggak mau itu biasanya doanya orang putus asa kurang memohon kalau minta kepada Allah ya Allah panjangkan umurku kan begitu dalam keadaan taat kepada Allah sehat walafiat ini jangan doa minta mati baik ini saja sekali lagi kaidah berbuat baik barangkali yang sudah nerima hikmah kemarin kaidah di dalam berbuat baik itu jangan melihat apa yang ada di kocek anda kalau pengen berbuat baik jangan melihat apa yang anda mampu tapi lihatlah kuasa Allah dan kekayaan Allah jadi kalau ngelihat di kocek kita mah terbatas. Berapa sih duit ibu? Ha, terbatas banyak-banyaknya juga ada batasnya. Tapi kalau yang di gudang Allah tidak terbatas. Maka dari itu baik yang punya tidak punya dalam segala bentuk kebaikan rindulah. Jadi jangan malas untuk bertanya. Misalnya bukan urusan al bahja saja mohon maaf. Ini kaidah umum. Kalau Anda melihat di pinggir jalan sana ada santunan yatim piatu mampir. Biarpun tidak punya duit sehingga tak tahunya beritanya anak yatim mengenaskan sekali. Ya Allah anak yatim tidak makan berapa ini. Lalu anda terenyuh. Di dalam terenyuh anda lalu anda mohon. Ya Allah kapan saya punya duit bisa bantu dia ya Allah. Nah ini doa yang luar biasa dikabul. Kadang-kadang mau nengok saja nggak mau. Alah paling nanti saya diminta dimintai sumbangan. Alah nggak deh. Oh itu maknanya ya Allah jangan saya dibuat kaya. Ya biar saya melarat nggak usah nyumbang ya Allah. Ngomong gitu sebetulnya dia. Jadi kadang-kadang lihat saja nggak mau informasi penggalian penggalangan dana musola yang mau roboh nggak mau lihat lihat bu pak lihat biarpun nggak punya duit lihat deketin pak perlunya apa tak tanya apa ini perlunya bata ya oh iya alhamdulillah di belakang saya punya bata baru inget ya padahal kemarin nggak inget iya tapi bata sudah dipakai nggak apa-apa laku kan jadi datang saja bertanya butuhnya apa masjid manapun, lembaga manapun kalau ada penggalangan dana apa saja atau informasi ada kegiatan ibadah, jangan jangan pura-pura tidak tahu. Kegiatan ibadah apa sih? Jamnya berapa sih? Dilihat. Ya Allah, saya ada jadwal apa? Allah kok saya pasti ibu ya ya Allah, saya pengen begitu. Eh, dibu dirubah oleh Allah, nggak sibuk lagi. Jadi kalau pengen berbuat baik jangan lihat apa yang kita mampu dan apa yang kita miliki tapi lihat apa yang dikuasa Allah. Allah bisa merubah semuanya. Jadi kalau lihat di kocek mas sempit sehingga nih kalau sudah orang melihat apa yang ada di gudangnya Allah maka yang tidak mampu rajin berdoa, yang sudah mampu rajin berbuat baik. Ini hikmah yang terakhir kemarin. Mohon maaf ada pertanyaan yang banyak yang tidak belum bisa kami baca. Insya Allah nanti akan di dikumpulkan ya. Semoga bisa dijawab waktu yang khusus. Ini saja mohon maaf mohon doa selalu. Mari kita doa bersama bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la takhzulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna. Wa'athirna wa la tu'thir alaina innaka ala kulli Allahumma ya Allah muliakan kami ya Allah dengan kecintaan kepada kekasihmu Nabi Muhammad Ya Allah rindukan kami kepada kekasihmu Nabi Muhammad Ya Allah mudahkan kami untuk meniru perilaku kekasih Nabi Muhammad Jadikan kami lebih bangga dengan kekasihmu Nabi Muhammad Ya Allah jadikanlah hiburan kami di saat kami membaca cerita tentang kekasihmu Nabi Muhammad Di saat kami membaca hadis-hadis kekasihmu Nabi Muhammad Dan berikan kepada kami pemahaman yang benar Ya Allah agar bisa merubah perilaku kami, tingkah laku kami Ya Allah Allah Wahai dat yang maha pengasih dan penyayang Ya Allah Mudahkan segala urusan kami yang hadir di tempat ini Dan yang tidak hadir yang mendengar suara ini Dimanapun mereka berada dan yang menyaksikan Ya Allah yang menyaksikan pengajian ini Allah kami mohon kabulkan hajat mereka Ya Allah kami datang ke sini punya banyak hajat Ya Allah Ada di antara kami yang lemah kami iman Kuatkan iman kami Ya Allah Ada di antara kami yang hadir lagi sakit Sembuhkan Ya Allah Ada yang datang ke tempat ini punya hutang Mudahkan mudahkanlah mereka membayar hutang ya Allah ada di antara kami yang susah urusan pekerjaan mudahkan urusan pekerjaannya ya Allah ada di antara yang datang ingin mendapatkan pasangan ya Allah berikan kepada mereka pasangan orang yang koridoi yang kau cintai yang menjadikan sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat ada yang datang belum mempunyai anak mudahkan mereka untuk mendapatkan keturunan anak yang soleh solehah yang bakal dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah ada di antara kami yang datang orang yang sangat dermawan maka jagalah kedermawanan mereka dan mudahkan segala urusan mereka ada di antara kami yang datang orang yang pelit dan kikir ya Allah. Maka ya Allah lembutkan hati mereka, mudahkan urusan rezeki mereka dan jadikanlah ia orang yang dermawan yang mendekatkan mereka kepada surgamu ya Allah. Ya Allah di antara kami ada orang yang jika berbuat tidak tulus dan ikhlas maka jadikanlah mereka ahli ikhlas dan jadikan semua yang berjuang di tempat ini adalah orang-orang ikhlas ya Allah, orang-orang tulus ya Allah, orang yang koridai ya Allah, orang yang kau muliakan ya Allah dan siapapun yang bersama kami jadikan mereka orang yang koridai ya Allah Allah, ya Allah, ya Allah dan kirimkan ke tempat ini orang-orang yang mulia, orang-orang yang baik ya Allah. Ya Allah yang menjadikan sebab kami mulia Ya Allah Ya Allah Ya Allah Jauhkan kami dari sebab kehinaan Jauhkan kami dari sebab kenistaan Jauhkan kami dari kemaksiatan Jauhkan kami Ya Allah dari segala kehinaan Ya Allah mudahkan segala urusan kami Lapangkan rizki kami Yang sakit sembuhkan Yang telah meninggal ampuni mereka Ada di antara mereka hamba-hambamu yang biasa menghadiri tempat ini Ada beberapa waktu yang lalu kau ambil Ya Allah Maka ampuni mereka Ya Allah ampuni mereka Ya Allah ampuni mereka Ya Allah Allah ya Allah ampuni mereka dan jadikanlah ya Allah kepergian mereka itu menjadikan sebab kami mulia yang dan menjadikan kami baik ya Allah panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat dan berikan kepada kami ya Allah